Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, di sanalah, di sanalah aku berdiri. Aku njaluk dudingan sampean, telunjuk sampean. Nek aku menyebut kata sampean duding. Ya. Bumi bambu. oke eh, kakek-kakek kok. kakek duduk Cino-Cino berangkat, Kuping. Langit. Ya terok. Seneng aku. Seneng aku. Ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro gitu. Gitu. Ya, ini ngene iki ya sik sik karep iki seniki tak sebukolak. Nah, kan sebenarnya cara leading juga bisa menunjukkan dekat jauh leadinganmu. Nah, kamu ini berarti terbenek Nah, berarti langit langit lah ya. Oke. Allah. Ayo, Lindi. mui ini ada. Ayo Allah, eh, Allah di mana? Eh? Di gulu. Oke, di gulu. Lu ide kok gulu. Ide itu diukur ke kondi. Aku lebih dekat daripada urat lehermu itu diukur tekan di. Teko dodo tapi kok tenggorokan tapi kok weteng tapi kok tirang Itu berarti dia idiom, dia amsal, dia perumpamaan untuk mendek, untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada pada Anda. Jadi berarti Allah ada di sikil. Tidak hmm. lebih dekat dari urat leher. Jadi berarti dia tidak berarti jasad dia dan material. Masa Allah ada di Masa lu hidup di goranmu bagaimana dengan hatimu. Ayo hidup di Allah di hatimu apa di bulumu. Nah, berarti kan kalimat mangkan gak cocok. Wong lebih dekat dari urat lehermu. Benar tak? Berarti dia bukan kalimat material, tapi kalimat simbolik. Jelas ya? Oke. Saya ingin ini pertanyaannya tak perjelas. Allah di Joko di jeru. Allah di Joko. Kan biasanya, mari kita berdoa. Lak ini ya. Ya, lak Berarti Gusti Allah di kono. Iki kata eh iki juga serius-serius amat, tapi supaya mengerti endingnya gitu. Soalnya Indonesia jelas agak jelas saja ya. Indonesia di endi jajal? Indonesia di endi di Pak. Lek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, di sanalah, di sanalah aku berdiri. Ya apa caranya itu? Ngaku jelas aku dingin kok gini, kok ngadepku kulit kono. Iki gak jelas negara ini. Wong aku iki dingin kok kene lah lagu. Indonesia di kono, jarine aku ngadeg di kono. Jadi kono iku sing di kono nanti kene. Mulanya aku nek nyanyi Indonesia Raya ono guyu-guyune. Di sana kabeh ndek ndi. Mulane gak tau diurus lah di sana. Terus terus akhirnya terus kape tadi pelajaran sejak dulu kalah lawan Thailand kalah lawan Filipin kalah walau kalah kan sejak dulu kalah Ya Allah, Ya Rabbi, indahnya kehidupan ini Ya Allah. Karena kami tahu ini bukan kehidupan yang sejati. Ini ada hanya outbound sebentar. 60-70 tahun sampai 140 tahun paling pol. Ono sing likur wis diceluk Gusti Allah. Hanya outbound sementara. Ini hanya tak sebentar. Tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita. Yaitu surga tunai. Yeah. Nanti kalau Anda sudah lulus di bumi, di sana nanti Anda akan punya tempat rumah-rumah di sekitar pohon-pohon kulti. Yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya. Kenapa dilarang? Karena Adam baru akan tereot di bumi. Burung isopo pokoknya itu ide itu kan itu kan balita, kan paut. Sing jenenge pohon kuldi itu namanya pohon keabadian. Kamu belum paham keabadian. Nanti kalau kamu lulus di dunia, di bumi baru nanti kamu kos di sekitar pohon kuldi itu ada telaga haut, ada telaga kautar, ada macam-macam. Bagus tahu. Anu. Warnanya hijau tua, Pak Bupati. Pokoknya suargo ini papat, suargo itu ono papat. Warnanya hijau tua semua dan akhir kali-kali. Terus kita bayangkan sungai, bukan, bukan sungai. Di sana nanti Anda yang mengendalikan aliran dan getaran. Karena sungai itu bukan airnya, bukan lubang tanahnya. Sungai adalah mengalirnya, betul nggak? Mengalirnya. Nah, Anda nanti tajri min tahtihal anha. Anda menguasai aliran itu. Kehendak Anda semuanya akan tercapai di surga. Nah, saya kiki, gurung garuan tercapai setengah mati saya kulit, itu untuk jadi gubernur setengah mati ono Khofifah ono saiki sopo jenenge kalah di DKI Melayu ini, usaha karuan sapa menang juga. Agus dia jadi malu ini, tuh, wah wis ini ini gurung karuan kelakon tapi di Soeharto kelakon gitu ya Cuman bagaimana konfliknya, bagaimana sistemnya kita belum tahu dari kelakuan. Jadi Gusti Allah ini deh, Wes, ngene Di luar apa di dalam? Di luar tidak ada. Nah, jadi jawabnya gimana? Di manakah Allah? Di mana-mana. Sekarang kalau saya batasi di luar apa di dalam, jawabnya kalimatnya ya di luar ya di dalam. Ini kita kehilangan ketegasan ini di Indonesia. Aku takon, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia ya Jawa, ya Madura, ya Sunda? Yang mana yang benar? Nah, nek wong wong pinter di sekolah kan anggar kuan rotok Jawa-Jawa didik dianggap gak nasionalis. Dianggap primordial, dianggap Jawa sentris. Gaduh-gaduh itu gaduh-gaduh itu gaduh-gaduh itu obis campur kentang, campur kecambah. Duduk. Gaduh-gaduh itu bukan kecambah, kalau ini kecambah, kalau ini gaduh-gaduh. Indonesia itu yo kentang, yo kecambah, yo kubis. Apa Indonesia duduk kentang, duduk kecambah, duduk kubis. Bukan atau iya? Okay. Saya naik orang ngomong Islam, jadi gak Pancasila. Gitu betul. Gitu betul. Saya ingin jadi kita terbiasa berpikir multiple choice tak? Ya gak? Ya Nek wis calon A kok pilih berarti B ini elek pol. Gitu betul. Nek sing A kok pilih berarti A itu bener pol 100%, A AP pol 100% kita betul. Padahal urip gak ngono. A ono bener, ya ono E B ono ya ono salah. Hidup ini bukan memilih kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Hidup ini adalah angon antara tiga kebenaran. Apa? Kebenaran bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Nah, kita terus menerus saling berendah hati dan tolong menolong untuk menemukan kebenaran yang sejati. Maka ngomong nasionalisme harus dicari sejatinya. Ngomong bineka tunggal ika harus dicari sejatinya. Kan ngono ya? Oke. Okay. Yes. Berarti Allah yo ya, yo ya ndek jero yo ya ndek Oke, okay. oke. Okay. Sekarang ibumu Ndek jero ono. Ibumu ada nggak di dalam dirimu? Menghuni batinmu enggak ibumu? Oke. Tanah air Indonesia ada nggak dalam komitmen? Ada. Jadi semua ada dalam dirimu. Di antara semua penghuni batinmu, jiwamu, dadamu itu yang terpenting siapa? Yang paling utama siapa? Allah. Pak Yai, kalau kalau sampean dari mana-mana datang ke sini, siapa yang nomor satu Anda sebut? Tuan rumah nomor satu di pesantren siapa? Pak Yai Saifullah, betul? Ya. Nah, kalau saya tanya siapa yang paling utama ada di dalam diri ini Allah. Siapa tuan rumah pesantren ini? Ya Saifullah. Siapa tuan rumah batinmu? Allah. Allah adalah tuan rumahmu. Rumah kamu kue, tuan kan kapan ya ya kamu. Kono gak tau gak kamu kayak iso apa-apa nyukul no brengos gak iso. Gitu. Ya gitu. Ya nyukul no alis gak iso. Ngerencana no nising jam piro gak iso. Gitu. Jadi siapakah tuan rumahmu? Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillah. Jadi sebelum kita ngomong mengenai masa depan pendidikan dan seterusnya, mari kita teguhkan dulu bahwa Allah itu penghuni utama jiwamu dan disitulah terbangun mentalmu, pikiranmu, kecerdasanmu, fadilah-fadilah dari Allah kepada hidupmu dan seterusnya. Kalau itu sampai hilang, itu tadi wala takunu kalladina nasulloha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, jadi saya minta dengan sangat pengorbanan bahwa sekalian sekitar tujuh menit untuk meneguhkan apa aja sing tak lakoni, apa aja sing alami bener Tapi angger Allah merupakan tuan rumah sing istiqomah di dalam batin dan jiwamu dan hidupmu, maka kalah kabeh musuh Tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhmu, tidak ada Cina, tidak ada Barat, tidak ada Amerika, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada dajjal yang mampu mengatur atur engkau karena tuan rumahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon berdiri semua untuk sekitar 7 sampai 10 menit. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan mereka dari penjagaannya. Tidak akan pernah Allah mengizinkan kejahatan dan keburukan-keburukan menyentuhnya. Amin ya rabbal alamin. Ila as-salihah. Dengan memohon syafaat Rasulullah Muhammad SAW.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 you. Dina.